Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Ashhadu an illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu sebagaimana biasa kita akan membahas tentang Al-Kabair. Tapi sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, sekedar mengingatkan bahwa kita sekarang sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan tepatnya pada hari ke-25 Ramadan yang mana artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kita menganjurkan kepada kaum muslimin untuk benar-benar meraih kemenangan dan kesuksesan di dalam bulan Ramadan ini. Khususnya di separuh akhir ataupun di sepertiga akhir bulan Ramadan. Karena itulah dia inti dari bulan Ramadan di mana pada malam-malam akhir ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita sebuah malam yang lebih baik daripada seribu bulan yaitu malam Lailatul Qadar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, mendorong kita, mentarghib kita untuk mengejarnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendekatan kepada kita malam keberapa itu, yaitu pada malam-malam ganjil di sepuluh terakhir bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Dan di dalam duet lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendekatan yang lebih rinci lagi yaitu 23, 25, 27. Ini adalah kesempatan kita untuk meraih ke kebaikan sebesar-besarnya pada bulan Ramadan ini dan kalau kita lihat juga amalan para salafus saleh kita bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini sehingga Aisyah radhiyallahu anha seperti yang ia ceritakan kepada kita bagaimana amal Nabi pada uh, 10 terakhir bulan Ramadan di mana beliau beriktikaf Beliau mengencangkan kain sarung beliau, ikat kain sarung beliau, artinya menjauhi istri-istri beliau, membangunkan keluarga-keluarga beliau, dan menghidupkan malam-malamnya, yaitu dengan ibadah salat. Nabi mengatakan mengkoma laylatul qadri imanan wahtisaban ihtisaban ghufira lahu ma min dhambih. Barang siapa yang mengerjakan kiam pada malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para sahabat untuk mengikuti sholat beliau pada malam-malam ganjil ini hingga mereka mengerjakannya nyaris sampai terbitnya fajar. Sehingga sebahagian sahabat mengatakan hatta al falah hingga kami khawatir akan tertinggal makan sahur. Demikian juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang aku aku harus lakukan? Apa yang aku harus baca? Apa yang aku harus ucapkan apabila diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar maka Nabi mengatakan kepadanya kuli bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Ya Allah engkau maha pemaaf dan menyukai kemaafan maafkanlah diriku demikianlah ini amal yang paling baik untuk dilakukan di malam-malam Lailatul Qadar atau malam yang kita perkirakan itu sebagai malam Lailatul Qadar, yaitu ibadah salat dan banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah. Nah, ini kesempatan kita di sepertiga akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dibebaskan pada hari eh, pada api neraka pada ya bulan Ramadan ini. Demikian eh, hamba Allah yang berbahagia para hafidin, para pendengar yang Eh, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih tersebut. Kemudian, ikhwan fillah, kita akan melanjutkan kajian al-kabair di mana pada pertemuan yang lalu yaitu pada al-kabiratu ats yaitu wal khamsu. Dosa besar yang ke-52 kita telah membahas mengenai dosa besar yaitu menyakiti tetangga dan kita sudah jelaskan juga beberapa hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman seperti misalnya tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari ia gangguannya. Demikian juga Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah diceritakan kepada beliau seorang wanita yang rajin sholat malam, berpuasa, bersodakoh. Tapi dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hiya finnar." Dia di dalam neraka. Nah ini merupakan ancaman ya bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa besar ini yaitu suka menyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Mudah-mudahan kita terhindar dari dosa itu. Nah, kemudian pada kesempatan e, berbahagia ini kita akan melanjutkan dosa besar yang ke-53. Al-kabiratu ats-tsalitsatu wal khamsun. Dosa besar yang ke-53 yaitu adhiyul muslimin wa syatmuhum. Menyakiti orang-orang Islam, menyakiti kaum muslimin dan mencela mereka menyakiti orang-orang muslim ataupun kaum muslimin ini bisa secara fisik, bisa non fisik. Ya seperti misalnya menyebarkan kesesatan pemikiran yang menyimpang bid'ah di dalam agama itu termasuk menyakiti orang-orang Islam, menyakiti kaum muslimin. Bahkan bentuk kejahatan seperti ini lebih besar, lebih jahat daripada sekedar menyakiti fisik kaum muslimin menyakiti ya jiwa mereka, menyakiti pemikiran mereka, merusak mereka dalam bentuk-bentuk seperti yang kita sebutkan tadi. Misalnya menyebarkan pemikiran yang menyimpang, menyebarkan bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin, menyebarkan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin ini termasuk menyakiti mereka. Nah ini dilarang. Kemudian juga mencela mereka memburuk-burukkan mereka. Ya tentunya kita tidak boleh mengatakan bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang jelek perilakunya. Orang-orang Islam itu pencuri misalnya. Orang-orang Islam itu penipu misalnya. Nah ini tidak boleh kita ucapkan. Nah ini termasuk mencela kaum muslimin. Berapa banyak orang-orang yang tanpa terasa dia telah mencela Islam kaum muslimin. Ya tentunya di antara kaum muslimin ada orang-orang yang berdosa si fulan dan fulan tapi itu tidak boleh digeneralisasikan dengan mengatakan bahwa kaum muslimin buruk akhlaknya kaum muslimin pencuri dan sejenisnya ini adalah kata-kata yang sangat buruk sama seperti orang-orang yang mengatakan ya salafiyun buruk akhlaknya salafiyun buruk perangai dan tabiatnya Nah ini tidak boleh diucapkan oleh seorang salafi ya karena boleh jadi beberapa orang tertentu memang memiliki karakter ataupun akhlak yang buruk. Namun tidak boleh secara general kita katakan salafiyun itu buruk akhlaknya. Salafiyun itu jelek perangainya. Nah ini artinya kita mencap Islam dan manhaj salaf dakwah salaf ini sebagai suatu yang buruk. Nah itu tanpa terasa kita telah mencela mereka dan tanpa kita sadari lisan kita telah dipinjam oleh syaitan untuk menyampaikan suatu keburukan wal billah. Maka dari itu ketika sampai kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang Ibnu Abi Qutailah di Mekah yang mengatakan ashabu hadis kaum musuh ahlul hadis itu adalah kaum yang buruk maka beliau menepis baju beliau dan mengatakan zindik zindik ini zindik orang ini zindik sambil masuk sampai beliau masuk ke dalam rumah beliau menunjukkan ketidaksukaan menunjukkan kebencian beliau kepada orang ini Syekhul Islam Ibn di dalam Majmu'ul Fatawa mengomentari kisah tersebut dengan mengatakan, Ya wa inna maqala dhalika fa innahu arafa makhzah. Imam Ahmad mengatakan perkataan itu, melontarkan pernyataan itu karena beliau mengetahui manhajnya, mengetahui sikapnya, maukifnya terhadap ahlul hadis. Kita tidak menampik bahwa salafi, ada seorang salafi yang berada di atas manhaj ini yang memang mungkin secara pribadi dia fulan dan fulan itu ya ataupun ada perangai-perangai yang tidak berkenan. Namun kita tidak boleh mengatakan secara umum seperti itu ya dengan mengatakan misalnya uh, salafiyun itu ahlus sunnah itu kalau orang-orang yang buruk akhlaknya tentunya berbeda Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. itu termasuk mencela mereka. Demikian juga Islam. Ya, ini tidak boleh kita celah dengan cara-cara seperti itu. Ikhwani sekali lagi janganlah sampai lisan kita dipinjam oleh syaitan untuk menyampaikan suatu kebatilan tanpa kita sadari. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Ahzab ayat 58 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اقتسبوا قد احتملوا بهتانا wa مبينا dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi ini termasuk salah satu uh, dosa besar khonifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ayat 11, afwan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Allah mengatakan, Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lainnya karena boleh jadi wanita yang yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan tadi. Kemudian Allah mengatakan wala talmizu anfusakum janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya saudara kita itu sebagai cerminan bagi diri kita kalau kita mencela saudara kita sesama muslim, sama salafiyin, maka seolah-olah kita telah mencela diri kita sendiri. Sebagaimana seorang yang mencaci ibu orang lain, kemudian orang lain itu balas mencaci ibunya, ini sama akhirnya dia telah mencaci ibunya sendiri. Telah mencaci ibunya sendiri sebagaimana yang termaktub dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang itu mencaci ibunya. Ada seorang berkata, "Ya Rasul, bagaimana seorang muslim mencaci ibunya?" Nabi menjelaskan yaitu dia mencaci ibu orang lain, kemudian orang itu balas mencaci ibunya. Maka janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Janganlah kamu panggil dengan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu panggil-memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk. Apalagi dalam konteks dakwah. Ya, dalam konteks kita berdakwah mengajak manusia kepada kebenaran. Maka hindarilah ya cara-cara seperti ini, yaitu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, memberikan sebutan-sebutan yang buruk untuk membuat manusia tertawa. Nah, ini sangat sangat tidak uh, etis di dalam dakwah Sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlaku hikmah di dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia kepada jalan Allah ini dengan cara yang hikmah dan dengan pelajaran-pelajaran pengajaran-pengajaran yang baik. Jadi bukan dengan ya saling panggil memanggil sebut menyebut dengan gelar-gelar yang buruk sehingga membuat orang-orang tertawa dan senang mendengarkannya. Nah, ini merupakan satu hal yang tidak layak karena orang pas orang yang yang dipanggil dengan sebutan yang buruk itu pasti tidak suka dan tidak akan mendengarkan nasihat dengan cara seperti itu. Demikian. Nah, kemudian Allah mengatakan seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Itu seburuk-buruk panggilan, yaitu mantan orang baik mantan orang beriman, mantan ahlu sunnah. Ya, kalau dia mantan ahlu sunnah sekarang jadi apa? Kalau dia mantan orang soleh sekarang jadi apa? Nah itu seburuk-buruk gelar atau seburuk-buruk nama, seburuk-buruk sebutan. Ikhwani Fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pendengar yang berbahagia, ya. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang talim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Nah ini ada juga, ada eh, termasuk juga perangai yang tidak terpuji yaitu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah orang mukmin itu suka memaafkan saudaranya Adapun orang munafik itu kebalikannya suka mencari-cari kesalahan saudaranya, aib saudaranya. Nah, ini ini sangat, sangat tidak terpuji. Karena tidak ada orang yang tidak lepas dari kesalahan. Siapa saja kalau kita cari-cari kesalahannya pasti ketemu, bahkan banyak kita temukan. Banyak kita dapati kesalahan di sana sini sama seperti diri kita. Nah, mencari-cari kesalahan seperti ini apalagi untuk tasyhir yaitu disiarkan ya di uh, si, uh, disampaikan disebarkan ke tengah-tengah manusia. Nah, ini termasuk ya sikap menyakiti kaum muslimin. Ya, ini sangat uh, menyakiti dan menyayat hati orang tersebut. Nah, ada sebagian orang yang terlalu open, terlalu peduli dengan uh, urusan orang lain. Ya, sikap mau tahu semua urusan orang lain dia mau tahu, ikut mencampurinya. Ya, semua yang dia dengar disampaikan. Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadiban amrud la itsman ayuhaddis bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan dosa ataupun dusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, mau tidak mau dia akan jatuh dalam satu perbuatan dusta atau perkataan dusta atau satu kedaliman. Nah, dan jangan kamu saling menggunjing satu sama lainnya. Ribah. Nah, ini di bulan puasa momen salah satu momen yang sangat tepat kita gunakan untuk melatih lisan kita agar tidak suka menggunjing, ya tidak suka ribah. Kita menahan lisan kita Ya, ini adalah pelajaran yang harus dapat kita petik selama bulan Ramadan, yaitu kaful lisan, hifdzul lisan, menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Nah, salah satu cara untuk melatihnya adalah dengan ibadah saum, ya, kita menahan diri kita ya, dari perbuatan-perbuatan tercela ini. Nah, demikianlah ikhwan fillah para pendengar yang berbahagia firman Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan ini yaitu menyakiti kaum muslimin dan mencela atau memburuk-burukkan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, "Inna syarran nasi yang manzilatan indallahi Allah qiyamah man tarakahu aw nas ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ditinggalkan oleh orang-orang lain karena mereka khawatir terkena keburukannya, kekejiannya, ya. Nah, ada sebagian orang yang kita kita lihat ya, tidak ada orang yang mau duduk dekat dengannya. Kenapa? Karena selalu saja orang-orang itu tersakiti dengan lisannya dan perilakunya yang kasar, yang mau menang sendiri, ya, yang apa eh, kita sebut itu ya suka uh, uh, menonjolkan diri dari orang lain, nggak mau kalah, ya. Kalau bicara nggak mau kalah, jangankan ya kalah seri saja nggak mau kadang-kadang. Nah seperti itu, Khonifuddin, ya nah e, suka menyakiti mereka ya suka menyakiti orang-orang yang ada di dekatnya maka orang seperti inilah khair kata Nabi tidak ada kebaikan Nabi mengatakan al-mu'min ya'lif wa yu'laf wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf Mukmin itu akrab dan diakrabi. Artinya orang bisa dekat kepadanya, suka dekat kepadanya dan dia dapat dekat akrab dengan manusia. Ya, akan terjalin keakraban yang syar'i ya, bukan keakraban yang tidak syar'i ya seperti akrab dengan eh, ahli bid'ah akrab dengan ahli maksiat bukan dalam rangka untuk eh, menasihatinya mendakwahinya menuntunnya keluar dari keburukan tersebut nah bukan itu akrab dalam hal-hal kebaikan ya dan diakrabi orang senang dekat dengannya walaupun dia dalam konteks menyampaikan nasihat tapi orang senang mendengar nasihatnya karena dia tidak kasar, nasihat disampaikan dengan cara yang hikmah dan lembut, ya. Orang senang mendengar nasihatnya, orang senang mendengarkan petuah-petuahnya, mendengarkan kata-katanya, senang berada dekat dengannya. Ya, nah demikian. Tidak ada kebaikan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak ya, bersahabat dan tidak disahabat Abadi. Ya orang-orang menjauh darinya karena keburukan akhlaknya ya khonifuddin. Seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya wa'liyadzubillah dari sikap ataupun dari uh, akhlak seperti ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari akhlak seperti itu. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ibadallah Inna Allah wada'a al-haraj illa man iqtarada bi ardi akhih. Fadzalika alladhi harajun aw halakun. Nabi mengatakan wahai sekalian hamba Allah Sesungguhnya Allah telah meniadakan kesempitan. Allah Subhanahu wa taala telah menghapus kesempitan kecuali siapa-siapa yang mengadakannya yaitu yang membuat-buatnya yang membuatnya dengan mendolimi kehormatan saudaranya maka ialah akan mendapat kesempitan dan atau kehancuran jadi Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan kesempitan. Allah Subhanahu wa taala telah menghapus kesempitan itu. Wadu al haraj illa man iqtarada bi ardi akhi kecuali orang-orang yang mengadakannya dengan menzalimi kehormatan saudara-saudaranya ya, menzalimi kehormatan saudara-saudaranya apalagi kehormatan yang dizalimi itu adalah ustadznya orang yang telah mengajarkan ilmu kepadanya nah di samping dia telah merampas haknya sebagai muslim ia juga telah mendolimi haknya sebagai seorang guru. Nah ini lebih-lebih lagi. Ancamannya bagaimana? Nabi mengatakan, maka dialah yang akan mendapat kesempitan atau kehancuran. Coba lihat saudara-saudara kita yang sudah mulai menjauh dari ya gurunya, dari ustadznya, ya, dimulai dari situ. Ya kemudian menjauh dari majelisnya, menjauh dari akhirnya menjauh dari komunitasnya akhirnya menjauh dari dari kebaikan ikhwanifuddin menjauh dari kebaikan nah sudah bisa ditebak ini seperti dalam hadis dia digambarkan seperti kambing yang tersesat ya kambing yang terpisah dari rombongannya ia akan menjadi sasaran empuk serigala serigala ganas dan liar nah di luar sana banyak orang-orang yang siap menerkam ya menyeret kita kepada jurang kehancuran wal iyadzubillah ini zaman fitnah maka kita harus pintar-pintar menjaga diri menjaga agama kita itu yang terpenting menjaga kehormatan kita menjaga keluarga kita agama mereka dan juga kehormatan mereka demikian maka janganlah kita justru mencampakkan diri kita kepada kesulitan itu atau kebinasaan itu Salah satunya adalah sebab sebabnya adalah kita merusak kehormatan ataupun mendolimi kehormatan saudara kita. Wafil hadis dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa arduhu. Haram darahnya, haram harta mukanya dan haram kehormatannya. Ya. Artinya tidak boleh kita mencederai ataupun menumpahkan darahnya, merampas hartanya ataupun mencederai kehormatannya tanpa hak. Ya, tanpa hak. Maka Nabi mengatakan al-muslim akul muslim. La yaghlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak akan mendoliminya, menghinakannya, dan tidak pula meremehkannya. Keburukan seorang eh, Nabi mengatakan takwa hahuna. Takwa itu di sini. Seraya beliau mengisyaratkan ya ke dada beliau. Beliau mengucapkannya tiga kali. Ya, takwa itu di dalam hati, dimulai dari hati, membersihkan hati. Itu kita mulai dari situ. Maka Nabi mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Idza salahat salahal jasadu kullu, idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Di dalam diri ini ada, di dalam tubuh kita ini ada, dalam diri kita ini ada sekerat daging. Yang apabila baik, baik seluruhnya apabila buruk maka buruk juga seluruhnya ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah al-qalbu jantung kita yaitu hati kita hati kita dimulai dari hati karena segala sesuatu itu ya akan nampak ya akibatnya dari apa yang tersimpan di dalam hati ya dari uh, apa yang tersembunyi di dalam hati Ya, kalau yang tersembunyi di dalam hati itu baik, maka yang nampak yang keluar juga baik. Tapi kalau yang ter terpendam, tersimpan di dalam hati itu keburukan, maka yang keluar juga uh, buruk. jami'an. Ya. Maka itu Nabi mengatakan al-mu'minu zirrun karim. Al-munafiqu khibbun laim. Mukmin itu ghirrun karim. Terbuka apa adanya, ya mulia dan uh, karim mulia. Adapun munafik itu khibun penuh dengan rahasia, mengundang keburukan dan laim hina ikhwan fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hendaklah kita bisa ya bersikap uh, bersih hati kepada saudara kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bihasbi mri'im minasyar ayyahkir ahahu muslim cukup seorang itu dikatakan buruk ya mendapatkan keburukan dengan merendahkan ataupun menghinakan meremehkan saudaranya jadi ya keburukan seorang itu diukur dari sejauh mana dia meremehkan saudaranya Nabi juga mengatakan sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun mencerah mencela seorang muslim itu adalah suatu perbuatan fisik fasik sedangkan memeranginya adalah satu perbuatan kufur ya adalah satu perbuatan kufur maka khonifiddina azan Allah wa iyyakum jami'an hubungan muamalah dengan sesama muslim ini haruslah kita perhatikan baik-baik ya kita tunaikan hak-hak mereka kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita ya semampu kita diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan kila ya Rasulullah inna fulana tusalli lail wa tasumun nahar walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha faqal la khaira fiha hiya finnar ada yang bertanya ya Rasulullah ada yang menyampaikan kepada Nabi satu berita ya Rasulullah sesungguhnya fulana ini adab dia tidak menyebutkan namanya tapi dia menyebutkan fulana ya seperti Nabi ketika ingin menyampaikan nasihat beliau menyampaikannya dengan e, menyamarkan identitas orang yang dinasihati di depan umum ya Mabalu akwamin aqwamin yaquluna kada wa kada mengapa ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu ya jadi e, ini untuk menjaga kehormatan ya saudaranya juga walaupun dalam makom untuk menyampaikan nasihat kecuali ada maslahat syar'i untuk menyebutkannya agar manusia selamat ya dari kebidahannya, dari keburukannya, maka ya kita boleh menyebutkan identitasnya secara jelas bagaimana para ulama ahlu sunnah menyebutkan identitas secara jelas dari eh, sebagian ahli bid'ah untuk memperingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah mereka karena maslahat tidak akan dapat tegak kecuali dengan itu ya, maka Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah ini dia sholat malam, dia puasa siang hari, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka Nabi mengatakan, "La khaira fiha." Tidak ada kebaikan padanya. Ya ini ya maksudnya adalah ditimbang dari dosanya ya ya karena eh, salat adalah kebaikan salat malam adalah kebaikan puasa siang hari adalah kebaikan bersedekah adalah kebaikan namun jika ditimbang dengan ke kejahatannya maka kejahatannya lebih lebih besar lebih berat daripada kebaikannya oleh karena itulah Nabi mengatakan la kalau begitu tidak ada kebaikan badannya hiya finnar dia di dalam neraka nah demikian nah tentunya Nabi mengucap ini dengan wahyu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Maka dari itu, khonifiddin azan jami'an kita harus menjaga diri kita, lisan kita untuk berkomentar terburuk terhadap saudara-saudara kita yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya, nah demikian. Eh lebih-lebih lagi kalau dia sudah lebih dulu mendahului kita ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga hak-haknya. Nah, maka jangan kita uh, asal menuduh, sembarang menuduh. Ya, seperti menuduh seorang dengan kekufuran, ya, dengan kebid'ahan tanpa ada kejelasan, hanya sekedar ya dugaan kil wal qal, ya. Itu tidak boleh. Karena apabila tuduhan itu tidak benar, maka akan kembali kepada si penuduh. Nabi mengatakan menda'a rajulan bil kufri au qala ya aduwallah wa kadzalik illa harra alaihi. Barang siapa kata Nabi ya yang uh, memanggil seorang dengan panggilan kufur, ya, dia menyebutnya hey, kafir atau memanggilnya dengan mengatakan hai hey, musuh Allah padahal keadaan orang itu tidak demikian, artinya dia tidak layak untuk mendapatkan sebutan itu, maka ya akan kembali kepada panggilan itu akan kembali kepadanya kepada orang yang nuduh tersebut hadis sahih riwayat Muslim ikhwani fiddina din azani Allah wa dengan lafal laisa min rajulin idda'a li ghairi abi ya dari Abu Dar al -Ghibah. bukanlah seorang ya eh, apa mukmin orang yang mengaku kepada selain ayahnya nah jadi ini merupakan salah satu dosa ya sembarang menuduh, sembarang me, me, menjelek-jelekkan, sembarang menuduh orang ya tanpa ada bukti ini adalah suatu keburukan dan ini termasuk adil muslimin, menyakiti orang-orang muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Isra ya, eh, beliau diperlihatkan kepada satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri marartu laylata laylata usriya bi biqaumin lahum azfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum ya pada malam ya e, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ya beliau melewati satu kaum beliau mengatakan aku melewati satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga mereka mencakari wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. Maka aku pun bertanya, Qultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Maka Jibril berkata, Haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqawuna fi aradihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menundai, mencederai kehormatan mereka. Nah ini anjaman yang sangat berat bagi orang-orang yang e, suka e, merusak kehormatan kaum muslimin, ya makan daging mereka, artinya ya suka mengibahi mereka. Ini adalah dosa yang besar, Khonifuddin. Maka ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang dari yang namanya ghibah dan namimah. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada dosa besar yang lalu, ya dosa an al-qattat, dosa ya tukang ghibah, tukang namimah, tukang mengadu domba. Dan salah satu di antara yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ancam ya dengan azab yang berat dan ini termasuk salah satu dosa besar adalah al-ifsad wa tahrish bainal mu'minin yaitu menghasut dan memecah belah di antara kaum mukminin. Ya, ada ancaman yang berat terhadap orang yang suka melakukan ifsad dan tahrish, kerusakan dan mengadu domba, merusak hubungan di antara kaum muslimin. Ya, bahkan bainal bahaim baha dawab. Mengadu mengadu binatang. Nah, ini juga tidak boleh mengadu binatang. Ya, sebagian orang ada yang hobinya mengadu binatang, mengadu kambing, mengadu ikan, ya ikan laga, kambing laga dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh, ya. Di antara hewan saja ini nggak boleh, apalagi di antara eh, manusia, ya di antara manusia. Kita nggak boleh menjadikan hewan sebagai sasaran, ya untuk sekedar bermain-main dan bersenang-senang. Demikian juga mengadu binatang hanya untuk kesenangan, ya seperti ya mengadu ikan, walaupun itu namanya judulnya ikan laga ya itu kan yang di, nama yang dibuat oleh manusia dia ikan juga kan begitu ya, ya walaupun tabiatnya seperti itu nggak boleh kita melaganya sengaja kita melaganya sendiri nah ini termasuk ya bentuk uh, ifsad ya merusak yang dilarang maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini yang merupakan salah satu langkah-langkah syaitan. Nah kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kamu ikuti syaitan. Tidak, tapi jangan ikuti langkah-langkahnya. Yaitu cara-cara syaitan untuk menyesatkan kita, menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Maka coba lihat para salaf dulu mengatakan syaitan bersedia saja dia buka 99 pintu kebaikan kepada seseorang untuk menggelincirkannya dari satu pintu keburukan. Nah ini yang harus kita waspadai langkah-langkah syaitan. Nah salah satu langkah-langkah syaitan adalah mengadu domba, ya mengadu domba di antara uh, kaum muslimin. Telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa beliau bersabda, Inna syaitan qad ayisa ayyabudahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa dia untuk menyesatkan mengganggu orang-orang yang menunaikan solat di Jazirah Arab untuk menyembahnya ya telah putus asa terhadap orang-orang yang menunaikan solat di jazirah Arab untuk menyembah syaitan artinya peluang untuk menjadikan mereka musyrik itu berat, susah bagi setan. Ya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akan tetapi setan tidak pernah berputus asa untuk melakukan penghasutan di antara mereka, untuk menghasut di antara mereka, ya mengadu domba di antara mereka. Jadi fakullu man harrasa baina isnaini min bani Adam ya wa naqlu bainihima ma yu'dhi ahaduhuma huwa namamum min hizbi syaitan min asyarin nas jadi siapa saja yang mengadu domba dua orang dari kalangan kaum muslimin serta membawa berita yang menyakitkan yang berasal dari salah satunya dan sebaliknya ya dialah namam tukang adu domba dan ia termasuk tentara setan dan seburuk-buruk manusia karena definisi dari namam atau namimah adalah naklul hadis min bainin nas liyufsidu bainahum. Menukil pembicaraan di antara manusia ya untuk ya merusak hubungan mereka dari si fulan di bawah berita ya tentang si fulan ya begini begitu apalagi itu di antara ya orang-orang ahli ilmu ya para asatiz ya dia bawa berita dari ustadz ini disampaikannya kepada uh, ustadz yang lainnya uh, supaya memanas ya kemudian juga eh, nukil perkataan ustadz itu dia sampaikan kepada ustadz yang lain untuk memanas-manasi dan membumbuinya dengan berita-berita uh, ataupun hal-hal uh, yang bohong ya hingga rusaklah hubungan antara ahli ilmu, antara para asatis, antara para ustadz, gara-gara orang-orang seperti ini. Nah ini sangat buruk, ikhwanifidin, ini tinggalkan. Ini termasuk hizbus syaitan dan min asyarin nas, termasuk seburuk-buruk manusia. Ya, maka saya ulangi lagi, janganlah sampai syaitan itu meminjam lisan kita untuk menyampaikan dakwahnya untuk menyampaikan misinya kepada umat manusia tanpa kita sadari. Ya, salah satunya adalah kita ikut menjadi tentaranya untuk mencerai beraikan ya uh, manusia ya untuk merusak persatuan mereka untuk menumbuhkan permusuhan menimbulkan perselisihan ya dan kebencian di tengah-tengah mereka apalagi di tengah-tengah orang-orang yang beriman dan lebih buruk lagi antara suami dan istri. Ya, ini termasuk salah satu bala tentara syaitan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Sesungguhnya syaitan meletakkan singgah sananya di atas air, yaitu di atas lautan. Kemudian ia menyebar bala tentaranya ke daratan. Lalu bala tentaranya ini datang melapor kepada iblis. Ya iblis, aku sudah buat begini dan begitu. Iblis mengatakan engkau belum buat apa-apa. Lalu satu lagi datang mengatakan ya iblis, aku sudah tidak aku e, tinggalkan Bani Adam itu melainkan aku berhasil memisahkan antara seorang suami dari istrinya, istri dari suaminya. Maka iblis menyuruhnya untuk mendekat dan mengatakan engkau baru hebat. Jadi merusak hubungan antara suami istri. Ya, sebagian orang yang seperti itu, apalagi dengan tujuan-tujuan yang buruk agar dia cerai dari istrinya atau cerai dari suaminya, kemudian dia bisa ya uh, kawin dengan ya mantan istri saudaranya itu. Nah, ini adalah satu hal yang yang buruk dan merusak rumah tangga muslim ini termasuk salah satu keburukan, salah satu misi setan kepada manusia, ya. Nah, tahrish bainahum, merusak hubungan di antara mereka dengan mengeluh domba. Maka ikhwan fillah azanillahu jami'an adalah kita menjauhi e, dosa ini ataupun perbuatan buruk ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bisyirarikum." Maukah kalian aku beritahu orang yang paling buruk di antara kamu? Orang yang terburuk, ya, seburuk-buruk manusia di antara kamu. Ya, maka para sahabat mengatakan, "Bal Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah." Nah, ini adalah satu faedah yang dapat kita petik dari uh, dialog ini ya, dari metode metode yang dipakai Nabi ini memancing. Ya seorang guru boleh memancing antusias muridnya untuk menimba ilmu. Ya kadang-kadang ini ya namanya juga ya awam ya menuntut eh, ilmu. Kadang-kadang tidak muncul eh, muncul eh, kemalasan, tidak ada gairah untuk menuntut ilmu kan begitu ya. Atau tidak tahu apa yang harus dipelajari, apa yang harus dibicarakan. Maka seorang guru atau ustadz boleh memancing murid-muridnya ataupun kaum muslimin agar menimba ilmu agar bersemangat untuk bertanya tentang urusan agama, ya dengan hal seperti ini ala ukhbirukum bisyirarikum nabi yang memulainya dengan mengatakan maukah kalian aku kabari ya tentang orang yang paling buruk di antara kalian kemudian nabi mereka mengatakan bala ya Rasulullah nah ini adalah satu faedah juga yaitu para sahabat adalah orang-orang yang sangat antusias di dalam menerima ilmu. Ya, setiap ada peluru mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Sering kita dapati hadis-hadis seperti ini. Enggak pernah kita dapati mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, nanti sajalah taklimnya." Nanti sajalah uh, penjelasannya. Kami ya sibuk dengan urusan lain, tidak. Mereka tetap mengatakan bala ya Rasulullah. Seperti misalnya Nabi mengatakan, "Ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih dajjal." Maukah kalian aku kabari tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Masih Dajjal? Nah, apa jawab mereka? Bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan sirarukum al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna lil bura'i al-anat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling buruk di antara kamu adalah di antara kalian adalah orang-orang yang berjalan ke sana kemari untuk menyebarkan namimah yaitu untuk mengadu domba orang-orang yang membuat kerusakan di antara orang-orang yang saling menyintai dan orang-orang yang terlalu memberatkan eh, usaha pembebasan budak yang eh, usaha pembebasan dilakukan oleh seorang budak. Ya, uh, dikatakan bahwa ya yang maksud dengan al-anat adalah al-masyaqqah. Ya, ada juga yang mengatakan al-baghun al-burail anat adalah orang-orang yang mencari-cari ya kesulitan bagi orang-orang yang tidak bersalah ya nah demikian mencari-cari Tuhan kepada orang-orang yang tidak bersalah Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah annama tidak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan namimah. Demikian. Dan nah, ini mengenai namimah ini sudah kita bahas pada dosa besar yang lalu. Nah, jadi demikianlah ikhwanifiddin azani Allah jami'an ya eh, kajian kita pada hari ini mudah-mudahan Eh, bermanfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin akan kita lanjutkan masih dalam pembahasan ini pada ya pertemuan yang uh, akan datang insyaallah ya taala. Demikian saja eh, aku uh, qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Eh, Jazakallah khairan mengucapkan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Afidahullahu ta'ala atas materi yang disampaikan Dan pendengar ujian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kami berikan bagi Anda kesempatan untuk berinteraktif secara langsung berkaitan dengan materi kita pada kesempatan pagi ini Anda bisa sampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543 Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543 dan kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya mulai telepon silahkan baik halo baik terputus kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bagaimanakah hukumnya sebagian kaum muslimin atau yang menisbatkan kepada manhat yang hak ini memberikan penilaian kepada ustadz-ustadz atau eh, dai-dai uh, yang berseberangan dari sisi istihadiyah, dari sisi eh, perkara-perkara uh, yang sifatnya istihadi ketika mereka mengambil sebuah fatwa dari seorang ulama yang berseberangan diambil oleh fatwa dari dai atau ustadz-ustadz tersebut sehingga menjadikan ini batasan antara seseorang itu di atas manhaj yang hak atau mereka berada di uh, luar manhaj tersebut. Mohon penjelasan saya. Jazakallah khair wa barakallahu fik. Ya, ini bagus pertanyaannya. Yang pertama, Ikhwan Fiddin, uh, eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, kita menjawab salam tadi terlebih dulu. Nah, uh, Ikhwan Fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya tentunya ya para asatis atau uh, penuntut ilmu itu bukanlah orang seorang mustahid ya. ya hingga dikatakan kalau benar istihadnya dapat dua pahala, kalau salah istihadnya adalah dapat satu pahala. Kita bukan ahli istihad. Kita bukan mustahid karena mustahid itu ada syarat-syaratnya. Cuma kita mengikuti ya pengarahan, nasihat ya dari orang yang ber, lebih berilmu dari kita. Para ulama saja mereka tidak mengaku dirinya mujtahid, ya, apalagi kita. Nah, ya kita, tapi kita minta pengarahan, kita bermusyawarah dengan sesama eh, penuntut ilmu untuk urusan-urusan setiap urusan yang kita hadapi wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum untuk mencapai ya, suatu eh, kesimpulan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermusyawarah. Nah, itulah yang harus harusnya dilakukan bukan mengambil istihad sendiri atau eh, eh, masing-masing uh, eh, masing uh, mengambil ataupun memilih istihad ya alim yang disukainya lalu terjadi ikhtilaf, perselisihan, perpecahan di kalangan salafiyun atau ahlus sunnah wal jamaah atau di kalangan kaum muslimin. Nah, Pertama, tentunya ini dalam masalah apa? Kalau itu di dalam masalah-masalah fikih, ya, masalah-masalah amalia eh, yang mana perbedaan istihad dalam masalah-masalah seperti ini adalah hal yang wajar. Ya, perselisihan ini kita dapati juga pada ulama-ulama kita, bahkan di antara sahabat juga terjadi perselisihan di dalam banyak masalah ya di dalam masalah-masalah fikih, maka Ya, anjuran kita seperti yang dianjurkan oleh Syekh Mansur Hasan Salman di dalam kitab beliau Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, itu janganlah perselisihan ini dijadikan sebagai alat untuk ya berpecah Kalau kita mengambil satu istihad imam di dalam satu bab fikih, ya maka lakukanlah, amalkanlah, ya. Dan istihad itu tidaklah merupakan ilzam keharusan bagi yang lainnya untuk mengikutinya ini hal yang ma'ruf di kalangan ahli ilmu dan jangan saling ya melecehkan dan mengejek ya pendapat orang lain. Nah ini juga tidak dibolehkan salah satu faedah dan hikmah yang dapat kita petik dari apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaidi adalah tidak boleh kita mengolok-olok pendapat fikih yang berseberangan dengan kita. Ya, mengolok-olok pendapat fikih yang berseberangan dengan kita. Ya, nah demikian. Selama itu adalah kaulul imam, sekarang kita Imam Ahmad memberikan pesan kepada kita hati-hati janganlah engkau berbicara tentang satu bab agama yang engkau tidak ada penutan imam di dalamnya ulama di dalamnya nah demikian nah selama itu adalah kaul dari salah seorang ulama imam ahlu sunnah wal jamaah dan perkara itu sudah ma'ruf merupakan khilaf di antara mereka dan termasuk khilaf yang ya dibolehkan ya maka hendaklah kita ya saling berlapang dada dan tidak saling ejek mengejek dalam masalah-masalah ya seperti ini ya jika terjadi perbedaan istihad di antara uh, kita di dalam masalah-masalah seperti ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Nah, untuk masalah-masalah akidah dan manhajiyah, nah ini tentunya ya, satu faedah juga yang kita petik dari eh, daulah para masyaih yang baru lalu ya di, di Terawas adalah bahwa di dalam masalah-masalah akidah para ulama itu bersepakat seluruhnya. Ittifaq. Ya, kalaupun ada ikhtilaf, maka itu sudah diakhiri dengan ittifaq, kesepakatan. Maka untuk masalah-masalah seperti ini tentunya bukan majal istihad. Ini bukan majal, ini bukan uh, area istihad. Ini bukan wilayah istihad. Ya, ini adalah masalah usul, masalah pokok, masalah asas dasar yang semua ulama menyepakatinya di barat maupun di timur ya apabila itu memang dia ulama ahlus sunnah pasti akan memiliki jawaban yang sama ya di dalam masalah-masalah seperti ini ikhwanifiddin azanillahu kalaupun berbeda maka itu kita harus bicarakan dimusyawarahkan untuk mendapat kata sepakat di dalam masalah-masalah yang sifatnya prinsip ya di dalam masalah-masalah yang sifatnya prinsip dan usul dasar karena ini tidak boleh kita berbeda di dalam bab-bab seperti ini nah demikian ya jadi eh, nasihat saya adalah janganlah kita satu terburu-buru di dalam mm, bersikap apalagi menjatuhkan fonis hukum di dalam masalah-masalah yang sifatnya menhaji ya hendaknya kita bermusyawarah di antara sama para asatis Ya, kalaulah dulu ya Rasulullah saja bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar di dalam memutuskan perkara-perkara sifatnya penting, apalagi kita. Abu Bakar juga bermusyawarah, Pak Umar mengumpulkan muhajir dan ansor untuk bermusyawarah, maka kita duat ya yang ilmunya tidak seberapa ini dan bukan mustahid ya lebih pantas kita untuk bermusyawarah apabila ada perkara-perkara yang ya sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan karena akan dapat menyebabkan perselisihan di antara salafiyin dan merusak persatuan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya dan demikian ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya dari telepon. Ada uh, pendengar kita yang menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak di mana? Ya, dengan Pak Iman dari Tangerang. Baik, silakan Pak Iman. Iya. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau nanya Pak ya. Uh, saya kan sebetulnya uh, udah uh, apa namanya uh, artinya bersikir terus gitu saya. Tiap malam saya bersikir, eh, tapi kalau misalnya mau sikir, apakah itu harus dengan eh, niat atau berdoa? Kemudian eh, habis itu apakah kita ditutup dengan berdoa atau langsung saja kita niat kemudian berapa kali langsung selesai gitu. Baik. Eh. Itu untuk untuk untuk fikir gitu Pak. Baik. Itu saja Pak Iman. Ya ya. Baik. Sekarang Pak, jazakallah khair. Ya. Baik, eh, silakan. Uh, Pak Iman yang ada di Tangerang. Nah. Uh, pertama zikir itu ada dua macam. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak artinya zikir yang tidak terikat dengan waktu tertentu, dengan keifiat tertentu, ya dengan uh, jumlah tertentu. Misalnya, contohnya Nabi mengatakan afdalu zikri la ilaha illallah. So, utama utama zikir itu yaitu mengucap mengucapkan la ilaha illallah. Jadi silakan kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah Eh, semampu kita, tidak perlu dihitung. Begitulah mudahnya Islam, ya luar biasa. Ya, subhanallah, luasnya Islam itu. Kita mau beribadah diberi suatu eh, pedoman yang sangat mudah, tidak perlu, ya, tidak susah, tidak berat. Ya, ada kelapangan waktu kita, silakan berpikir la ilaha illallah. Ya, tapi dengan cara yang benar, yaitu dengan mengucapkannya ya, secara komplit la ilaha illallah ya dan dengan uh, uh, kita katakan dengan hudud dan khusyuk ya tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sehingga yang terdengar cuma ilallah ilallah nah ini tidak tidak benar ya ini adalah cara yang salah nah, atau membatasinya dengan jumlah jumlah tertentu ya seratus ribu kali ya. artinya apa kalau belum seratus ribu belum berhenti dia ya kan dan ini tentunya sangat memberatkan. Nah kita lihat ya, ya, lah Kalau terputus misalnya ada pekerjaan kita, ya ada tugas kita, ada kewajiban kita yang harus kita lakukan, ya putus dulu, ya. Kemudian kalau ada kelapangan lagi kita mulai lagi. Jadi tidak perlu repot-repot kita menghitungnya, ya. Apalagi dengan alat tasbih itu. Nah kemudian seperti misalnya ya dua kalimat yang berat di timbangan, ringan di lisan, dan disukai oleh Ar-Rahman yaitu subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Ya silakan ucapkan doa ini subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih. Ya tanpa ada batas kapan diucapkan, kemudian ya berapa bilangannya, berapa jumlahnya. Silakan berpikir ya secara mutlak seperti itu. Nah demikian. Nah, ada sana pikir yang muqayyad. Bikir yang mukoyat artinya bikir yang dibatasi dengan uh, ke, uh, tempat tertentu, waktu tertentu, dan jumlah bilangan tertentu. Misalnya, bikir itu diucapkan ya ketika selesai sholat, ya. Nah, bikir itu di, diucap baca setelah selesai sholat, ya sholat wajib misalnya. Jumlahnya 33 kali misalnya. Nah, kalau kita lihat ya syariat Islam yang mudah ini, semua zikir yang mukolat itu tidak lebih dari seratus. Ya, tidak lebih dari seratus. Nabi beristighfar setiap hari tidak kurang dari seratus kali. Ya, demikian juga zikir-zikir ya, ya selepas salat maupun pada momen-momen yang lainnya itu tidak lepas dari ataupun tidak lebih dari seratus kali. Nah, rata-rata seratus kali ya, demikian ya Khonifuddin para pendengar yang berbahagia. Ini menunjukkan kemudahan Islam dan Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Coba bawa bayangkan ya seandainya Nabi mensyariatkan ya menyunahkan sehari sholat berzikir 33 ribu kali mungkin kita nggak akan sempat mengamalkannya dan tidak bisa mengamalkannya kita akan berat untuk mengamalkannya namun demikianlah ya sifat dari syariat ini adalah kemudahan maka sangat gampang, ya sangat mudah. Ya, berzikir 33 kali bukanlah waktu yang memakan waktu yang lama kan begitu. Nah, ini namanya zikir yang mukoyat Harus dilakukan seperti yang dituntunkan dan disyariatkan e, oleh Nabi, baik waktunya, ya jumlahnya, bilangannya maupun tempatnya. Nah, demikian. Setiap zikir ada tempat-tempatnya. Bila zikir mau masuk masjid, Dikir mau masuk rumah doa dan dikir ketika mau masuk rumah keluar rumah dan lain sebagainya ini ada ketentuannya ya enggak janganlah kita baca doa uh, masuk rumah sebagai doa masuk masjid atau doa masuk masjid kita pakai untuk doa masuk rumah nah ini salah penempatan nah jadi eh, doa, doa dan dikir itu ada yang sifatnya mukoyat Nah, bagi kita yang ingin berpikir dengan pikiran yang mutlak silakan lakukan dengan cara yang baik tentunya ya dengan cara yang dibenarkan, disyariatkan, dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan demikian uh, pendengar kita yang bertanya semoga Allah memberikan kemudahan bagi antum dan bagi kita semua untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami angkat dari pendengar berikutnya ada Bapak Junaidi di Babelan. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa di malam di Qadar kalau kita, kita menonton TV itu dosanya besar gitu Ustaz? Dan apakah orang yang berpuasa kalau nonton TV itu akan puasanya nggak dapat pahala gitu Ustaz? Yang dapat lapar dan haus gitu Ustaz? Saya minta penjelasan yang Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Junaidi. Silakan Ustaz. Iya. Ya tentunya malam Lailatul Qadar itu diisi dengan ibadah. Dan ibadah juga ibadah-ibadah yang disunahkan, dicontohkan oleh Nabi. Ya. Ibadah itu banyak. Ya. Mendatangi istri itu termasuk ibadah. Termasuk sodakoh. Wa fi butu'i ahadikum sodakoh. Dan pada ya hubungan intim yang dilakukan oleh salah seorang dari kamu itu adalah ibadah, adalah sodakoh, ibadah. Ya, tapi bukan ibadah ini yang digunakan oleh Nabi untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Tidaklah seorang mengatakan, misalnya tidak boleh seorang mengatakan, misalnya saya mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah saya ini, yaitu apa? Mendatangi istri karena ya Nabi tidak mengamalkan seperti itu, sahabat-sahabat juga tidak mengamalkannya seperti itu dan tidak memahaminya seperti itu. Ketika Aisyah menceritakan kepada kita bahwa Nabi hidupkan malamnya, ya wah ya lailahu, itu kita dapat pahami bahwa yang dimaksud adalah menghidupkannya dengan sholat. Maka kalau kita rangkai dengan kalimat sebelumnya, ayat lahu membangunkan keluarganya, ya wasadda mizarahu mengencangkan ikatan sarung beliau kain sarung beliau ini menunjukkan bahwa beliau mengajak mereka mengumumkan mereka untuk beribadah. Nah, tadi kita jelaskan bahwa sebaik-baik ya, untuk mengisi malam Lailatul Qadar adalah eh, sholat dan doa. Nah demikian. Ya termasuk ya dikir dan baca Quran ataupun amal-amal yang sejenisnya. Ya nah demikian ya Fanifiddin. Nah azanillah wa iyyakum jami'an. Nah bukan ya dengan misalnya menonton TV apalagi di bulan Ramadan ini Khonifuddin nah, azanillah jami'an yang seharusnya kita isi dengan uh, amal soleh maka kita jauhilah ya perbuatan-perbuatan sia-sia seperti itu karena itu akan mencederai Eh, kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Tidak membatalkannya seperti yang yang di yang dikatakan tadi ya berapa banyak orang yang ya rubba saimin falaisalahu min syamihi illal ju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian dari puasanya puasanya itu adalah ya lapar dan dahaga saja karena dia tidak menjauhi perkara-perkara yang ya, dimakruhkan ataupun dibenci ataupun tidak disukai. Nah demikian. Jadi di sana ada yang membatalkan hukum puasanya, batalkan puasanya. Ada yang dapat mengurangi pahala puasanya. Nah mungkin ya, kita selama ini masih dalam taraf menjaga puasa tidak batal. Ya artinya e, secara hukum puasanya sah. Tapi mungkin belum sampai kepada derajat itu menjaga pahala puasa. Dan ini tentunya berat dan harus e, bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Ya masih banyak orang-orang yang berpuasa tapi masih juga berlaku jahil, berkata dusta, berbuat dosa dan sejenisnya. Nah ini akan mengurangi pahala e, puasa yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya demikian Bapak Junaidi. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya saudari pendengar kita ada Ibu Ria di Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kalau Ustaz mau tanya, kira-kira kalau yang orang beribadah di rumah, misalnya dia tetap sholat, tetap sholat, tetap tilawah, tapi dia nggak tiga lima itu, eh, kira-kira pahala untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di mana gitu? Baik, itu saja Ibu. Terus, karena ini Ustaz, uh, eh, Lailatul Qadar itu kira-kira datangnya Eh, sekitar eh, malamnya itu kira-kira pukul berapa, pelajarnya jam berapa gitu. Istilahnya biar kita bisa gitu, oh ya jam segini masih gitu. Ya gitu aja Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekilah khair, beri. Silakan Ustaz. Ya, eh, malam Lailatul Qadar itu eh, dapat diperoleh juga bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah di rumah, ya. Bukan hanya di masjid, ya. Bukan hanya bagi orang yang itikaf kalau tidak iktikaf tidak dapat malam Lailatul Qadar, tidak. Lailatul Qadar itu diperoleh oleh seseorang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ya, menghidupkan malamnya dengan ibadah baik di masjid maupun di rumahnya. Baik di masjid maupun di rumahnya, di tempat iktikafnya. Dan iktikaf ini sebenarnya tidak terlarang bagi kaum wanita. Boleh wanita itu beriktikaf dengan beberapa syarat, misalnya dapat izin dari walinya, dari suaminya atau dari ayahnya kemudian tempat itu aman dari fitnah tidak ada percampur bauran di situ memang disediakan tempat khusus di situ bagi mereka nah boleh mereka beriktikaf sebagaimana ya eh, para sahabiat istri-istri Nabi mengerjakan iktikaf ya di masjid pada bulan Ramadan nah hanya saja Ya tentunya suasana di masjid itu lebih mendukung kita untuk beribadah daripada di rumah ya biasanya di rumah ya karena dekat dengan uh, tempat tidur bantal dan kasur kan begitu ya nah tergoda kita untuk tidur tergoda kita untuk berbaring nah itu pun itu bukan jaminan bahwa orang yang ada di masjid ya uh, selamat dari godaan ini kita lihat juga sebagian ikhwan yang berusaha untuk mengejar malam atau kadang dengan beribadah di masjid ataupun di tempat itikafnya justru tidur Nah, jadi eh, eh, yang terpenting adalah kita menghidupkan malamnya dengan beribadah. Nah, dia dimulai ya, dari awal malam sampai terbit fajar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan salamun hiya matulah il fajar. Ya, salam kesejahteraanlah sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Ya, sampai terbit fajar. Nah, demikian. Itu waktunya. Ya, jadi mulai dari malam awal malam sampai terbit fajar ya terbit fajar di waktu subuh nah itu waktunya ya terbentang bagi kita untuk ya kita isi dengan ibadah maka dari itu kalau kita lihat ya para sahabat Rasulullah dan para sahabat mereka itu sholat dari ya, awal malam sampai menjelang fajar ya hingga dikatakan oleh seorang sahabat itu hatta khashinal falah sampai-sampai kami khawatir tertinggal makan sahur Ya Nabi membaca surat yang panjang. Beliau mengerjakan surat hampir semalam suntuk. Nah demikian. Nah, itulah ibadah yang dilakukan oleh mereka untuk mengisi malam-malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, tentunya bukanlah satu hal yang berlebihan. Ya, karena cuma tiga malam atau lima malam paling banyak. Ya, 21 sampai 29 pada malam-malam ganjilnya. Dari satu tahun ini kita ya beribadah di hampir semua malamnya ya artinya beribadah ya eh, pada mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah ya jadi bukanlah satu perkara yang berat sebenarnya hanya saja kadang-kadang kita itu ya dikuasai dan didominasi oleh rasa malas kan begitu nah demikian tentunya berbeda suasana di rumah dengan suasana di masjid suasana di masjid lebih mendorong kita untuk beribadah ya daripada di rumah. Nah bagi wanita tentunya misalnya mengat, mereka mengatakan oh, lebih bagus kita beribadah di rumah ada tempat khusus di rumah untuk ibadah tentunya ya, lebih baik bagi mereka sholat mereka di rumah ya jika mereka dapat melakukannya ya. Nah tapi kalau dia tidak dapat melakukannya ya dan di masjid misalnya ada yang mengerjakan qiyamul berjamaah maka ya lebih bagus dia mengerjakannya dengan berjamaah. Jika dia tidak mampu untuk mengerjakannya di rumah, tapi kalau dia mampu mengerjakan di rumah ya, ya bersama putri putrinya misalnya, ya silahkan. Ya, maka dalam hal ini balik insanu ala nafsihi basirah walau ala ma'adhirah. Tentunya setiap orang lebih tahu tentang dirinya. Ya, meskipun kita bisa saja beralasan ini dan itu, kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya demikian dan ini menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang senada dengan uh, pendengar kita Ibu Ria di Jakarta. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kami angkat selanjutnya Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Ustaz. Apakah kiat-kiat atau amalan-amalan yang seyogianya kita amalkan khususnya di penghujung bulan Ramadan ini Ustaz karena kita semua Ah, pasti ingin meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar akan tapi kita tidak mengetahui apakah Allah takdirkan bagi kita untuk mendapatkannya atau tidak maka kiat-kiat apakah yang ah, dapat kita lakukan dan amalan yang bisa kita baca sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jazakallah khair ya ya tentunya uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengisi separuh ter, uh, sepertiga terakhir uh, bulan Ramadan ini dengan beberapa amalan. Pertama adalah beliau selalu senantiasa mengerjakan iktikaf ya di masjid ya di uh, sepertiga akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini terus beliau amalkan sampai beliau wafat. Ya, sampai beliau wafat. Terus beliau amalkan. Iktikaf. Iktikaf ini tentunya ya dilakukan di masjid. Ya, dilakukan di masjid. Dan eh, ada ikhtilaf di kalangan ulama apakah eh, itikaf ini hanya di tiga masjid atau di semua masjid, ya masjid jami', masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat Jumat dan jemaah. Ya, jumhur ulama berpendapat boleh di semua masjid jami'. Ada sebagian ulama berpendapat ya hanya di tiga masjid Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid uh, eh, Al Aqsa. Ya terlepas dari perbedaan pendapat itu bagi yang ingin uh, bagi yang memilih pendapat jumhur dan beriktikaf uh, di masjid-masjid jami silahkan ada ulama dan ada salaf yang berpendapat seperti ini dan bagi yang merasa wah harus di tiga masjid silahkan pergi umroh dan kerjakan di uh, sana ataupun di masjid uh, tiga masjid tadi. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Nah itu yang pertama, yaitu mengerjakan etikaf. Yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW ya adalah mengerjakan solat. Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan kiam pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar atau malam-malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi mengerjakan sholat. Nah, kalau kita lihat amalan para uh, salaf yaitu eh, sahabat Rasulullah dan para sahabat, mereka mengisi malamnya dan Rasulullah membiarkan mereka mengikuti sholat beliau sampai akhir malam, sampai menjelang sahur yang sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak uh, eh, uh, eh, menahan diri dan tidak keluar ya uh, di awal-awal Ramadan. Ya, beliau keluar malam pertama, malam kedua, malam ketiga para sahabat mengikuti beliau. Rasulullah membiar, membiarkannya. Pada malam keempat Rasulullah tidak keluar hingga waktu subuh. Orang-orang berteriak, salat, salat ya Rasulullah. Tapi Nabi tidak keluar hingga waktu subuh. Kemudian Nabi menjelaskan, ya tidak ada ya halangan bagiku untuk keluar salat bersama kamu. Hanya saja aku khawatir salat ini nantinya diwajibkan atas kamu dan kamu tidak mampu untuk mengerjakannya. Namun ya ketika tiba di penghujung bulan Ramadan, ya, pada malam-malam eh, ganjil, beliau keluar dan mengumpulkan para sahabat membangunkan keluarga beliau dan mengerjakan sholat dan membiarkan mereka mengikuti sholat beliau. Nah demikian. Jadi sholat. Kemudian doa seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha tadi ya. Ya doa. Ya. Nah, Aisyah bertanya ya Rasulullah apa, apa yang harus aku ucapkan apabila aku melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar maka Nabi mengatakan kuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Ini sebaik-baik doa yang kita baca pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar yaitu uh, doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan itu tidak menghalangi juga kita membaca doa-doa lain. Karena di bulan Ramadan ini ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa seorang hamba, doa seorang muslim. Dan itu pada bulan Ramadan. Satu doa pasti makbul. Dan kita berharap ya kita eh, mendapatkan doa itu. Kita banyak-banyak berdoa pada bulan Ramadan ini dengan memperhatikan adab-adab doa. Seperti misalnya ya mengiringinya dengan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat atas Nabi, ya kemudian uh, apa namanya kita sebutkan uh, e, berdoa untuk diri kita lebih dulu ya kemudian baru untuk ya kaum muslimin yang lainnya ya kemudian e, kita e, di dalam doa itu jangan terburu-buru ya jangan kita istijal ya dan mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak tidak pernah dikabulkan nah jangan doa berisi keburukan pemutusan tali silaturahim nah ini doa tidak akan dikabulkan kalau seperti itu jauhi ya makanan-makanan yang haram, usaha rezeki yang haram supaya doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian itu amalan yang eh, dilakukan oleh Nabi khususnya di separuh terakhir atau di sepertiga terakhir bulan eh, Ramadan. Nah, nah di dalam hadis yang lain ada amaran yang dilakukan oleh Rasulullah di sepanjang bulan Ramadan. Misalnya bertadarus Al-Qur'an, biasa Rasulullah mengulang-ulang Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Jibril datang kepada beliau bertadarus Al-Qur'an. Ya, hingga pada tahun di mana beliau wafat, Jibril datang dua kali. Nabi ya bertadarus Al-Qur'an sebanyak dua kali dengan malaikat Jibril. Mengulangi Al-Qur'an sampai dua kali pada ya bulan Ramadan ini dengan malaikat Jibril. Nah demikian. Jadi ini adalah bulan membaca quran Juga amalan sedekah. Ya. Nah di dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi itu lebih ringan ya daripada angin yang berhembus yaitu kedermawanan beliau ya, kemudahan kemurahan hati beliau di dalam bersedekah meningkat pada bulan Ramadan hingga sekencang angin yang berhembus. Nah kemudian juga umrah Nabi mengatakan umratun fi Ramadan kahajatin au hajatin mai umrah ya pada bulan Ramadan itu seperti haji pahalanya atau berhaji bersamaku. Nah demikian ya khanifidina azani Allah jami'an itu uh, amalan yang secara umum dilakukan selama bulan Ramadan dan amalan secara khusus ya di uh, uh, uh, sepertiga akhir di bulan Ramadan. Nah di sana ada amalan-amalan yang ya kita katakan dapat mengganggu kita ataupun kebiasaan dan tradisi yang ya kita lihat berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu tradisi mudik Hingga karena ini, karena tradisi ini, ya dia lupa untuk menghidupkan ya malam-malamnya dengan beribadah dan siangnya dengan berpuasa. Nah, demikian. Ada orang yang ya karena membeli tiket kereta api nggak puasa dia padahal dia belum musafir dan bukan juga orang yang sakit hanya karena antri untuk membeli tiket kereta api. Ya, hingga dia berbuka. Ya, sampai 24 jam kadang-kadang di situ karena panjangnya antrian. Nah, hingga tidak sholat malam dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang ya dapat meng, e, mengganggu ibadah kita. Nah, e, mudik itu bukanlah suatu keharusan ya, walaupun ya e, kita katakan hukumnya boleh, maka sebagian orang mengatakan itu untuk menyambung tali silaturahim silakan. Kalau bisa jangan mengorbankan ibadah-ibadah kita. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Kan tidak masalah kita mudik ya setelah Ramadan ataupun di penghujung Ramadan hari terakhir di mana eh, besoknya tidak ada lagi ataupun malamnya tidak ada lagi kegiatan ibadah yang harus kita lakukan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan selanjutnya kami akan berikan satu kesempatan untuk pendengar kita dari telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Zubair di Kautar. Di Kalimantan Barat. Taib, silahkan, Pak. Mau tanya ini Pak Ustaz. Eh, kalau apa namanya tarawih masalah tarawih ini eh, memang dianjurkan eh, masalah meraki ikut para sahabat-sahabat itu dan memang dianjurkan memang ada itu setiap rakaat gitu selesai juara saat langsung kita antara sahabat-sahabat gitu. Baik. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak. Bisa disimak Ustaz? Uh, agak kurang jelas tadi. Uh, untuk salat tarawih, apakah ada sunnahnya untuk mengucapkan salawat kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika ketika berhenti di setiap dua rakaat istirahat kemudian bersalawat. Ya, uh, eh, Ikhwan Fiddin, uh, eh, para pendengar yang berbahagia, tentunya ibadah itu harus kita lakukan ya dengan petunjuk uh, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, petunjuk para sahabat ya di dalam pengamalannya. Tidak boleh kita buat-buat sendiri, tidak boleh kita karang-karang uh, karang -karang sendiri, kita ada-adakan sesuatu yang tidak ada Ya, Nabi mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengadang-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan kami ini yang tidak termasuk bagian darinya, maka ia tertolak. Nah, demikian. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa saja yang melakukan amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan itu tertolak. Nah, ee, eh, mengenai e, salat tarawih berjamaah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkannya baik itu secara kauli maupun fi'li. Secara fi'li Nabi pernah mengerjakannya dan membiarkan para sahabat mengikuti beliau mengerjakannya. Tadi juga kita sebutkan bahwa pada sepertiga akhir malam bahkan Nabi mengumpulkan sahabat di malam-malam ganjil dan mereka mengerjakan salat berjamaah. Secara kauli Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Man sallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Jadi adalah ibadah salat tarawih berjamaah adalah ibadah yang ada dalilnya, ada keterangannya, petunjuknya dari para sahabat. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan keifiatnya, bagaimana tata cara sholat tarawih ataupun sholat malam ini dilakukan. Nabi secara umum ketika ditanya tentang sholat malam oleh salah seorang sahabat, beliau menjawab, solatul layli masna masna, sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Nah itu salah satu kaifiat. Ada beberapa kaifiat lain yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi yang lainnya. Nah jadi kaifiat salat malam ini, kiam Ramadan ini harus menurut petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi. Ya, tidak boleh kita karang-karang sendiri, termasuk juga doa-doa dalamnya ya harus kita baca. Nah, ini harus merujuk kepada tuntunan sunnah Nabi, tidak boleh dikarang-karang sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh eh, sebahagian kaum muslimin pada hari ini dengan membaca salawat di antara dua rakaat, ya, nah itu tidak ada tuntunannya, ya, tidak dalilnya eh, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keterangannya dari para sahabat. Jadi lebih baik tidak diamalkan karena sunnah Nabi itu lebih kita cintai daripada tradisi manusia ya selama kita belum menemukan riwayatnya dalilnya maka ya karena kecintaan kita kepada nabi dan para sahabat ya nah Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah katakanlah jika kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku ikutilah sunnah Rasulullah ya yuhibbukumullah niscaya Allah akan mencintai kamu ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, cinta kita kepada para sahabat, yaitu tidak mengamalkan apa yang tidak mereka amalkan. Karena kalau itu satu kebaikan, suatu hal yang bawa keutamaan ya bagi kita dunia dan akhirat, tentunya mereka orang-orang yang lebih dulu melakukannya karena mereka adalah orang yang lebih antusias mengejar kebaikan daripada kita. Dan demikian. Tapi mereka tidak mengerjakannya, tidak mengamalkan amalan-amalan seperti itu maka ya sebaiknya lah kita meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amal-amal kita itu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian. Ikhwanifiddina, zani Allah para pendengar yang berbahagia. Jazakallah atas penjelasannya dan satu kesempatan kembali saja mungkin di penghujung kajian kita ada satu penelpon dari Abu Ahmad di Depok. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bolehkah bagi jamaah khususnya untuk sholat malam karena imam mungkin bacanya panjang surat-surat itu terus makmum itu membaca fatnya berulang-ulang itu yang pertama terus yang kedua bolehkah makmum itu menyimak bacaan Quran dengan memegang Al-Quran ya, iya. syukur. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difahami Ustaz? Ya, dapat dipahami. Baik, Untuk yang pertama, Khonifuddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Uh, membaca Al-Fatihah berulang-ulang uh, bagi yang berpendapat membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya bagi yang berpendapat harus membaca Al-Qur'an di belakang imam, maka uh, dia membacanya sekali saja, tidak perlu berulang-ulang. Dia baca sekali, kemudian setelah itu dia simak bacaan imam dia simak bacaan imam. Nah, kemudian ya berkaitan dengan masalah yang kedua ya eh, apakah eh, lebih baik dia eh, apakah boleh dia menyimak dari mushaf dengan membacanya ataupun dengan eh, membuka mushaf? Nah, kalau kita, kita katakan ini amalan yang zaid di dalam sholat. Kalau itu dilakukan tanpa masalah yang pasti maka hukumnya makruh. Nah ini adalah uh, fatwa ataupun pendapat yang dinukil dari Lais bin Sa'ad dan juga dari Imam Malik bahwa mereka membenci ya membaca Al-Quran dengan mushaf ya untuk sholat apabila ya itu tidak dibutuhkan atau ada orang yang mampu untuk membacanya anzahiril gaib uh, di luar kepala dengan hafalan maka itu yang lebih diutamakan ya dari membacanya dengan mushaf kecuali memang tidak ada seperti yang dilakukan oleh Aisyah menyuruh ya salah seorang budaknya untuk mengimami sholat dengan membaca lewat mushaf. Nah, para ulama mengatakan bahwa apabila itu dilakukan tanpa ada maslahat, tanpa ada uh, eh, dor apa durat, ya, tanpa ada kebutuhan, maka ini makruh hukumnya. Ya, maka amalan yang terbaik bagi kita adalah menyimak bacaan imam. Ya, menyimak bacaan imam. Nah, dan tidak menyibukkan diri dengan ya perkara-perkara lainnya. Nah, atau membuka membolak-balik mushaf itu adalah gerakan kalau itu dilakukan tanpa hajat maka itu dapat merusak sholat kita. Jadi kita simak ya bacaan imam. Itu yang dilakukan oleh uh, para sahabat ya ketika mereka menyimak bacaan Nabi hingga ya dikatakan uh, oleh salah seorang sahabat hampir saja aku duduk dan meninggalkan ya sholat tersebut ya nah demikian uh, uh, buktikan bahwa bahwasanya mereka menyimaknya uh, dan tidak dengan mushaf wallahu a'lam Nah, demikian. Ya, jadi yang terbaik. Nah, kalau dia berpendapat ya wajib membaca di belakang imam, maka dia baca surat Al-Fatihah sekali saja, jangan berkali-kali. Nah, demikian ya. Ya, kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu cuma sekali. Ya, bukan berkali-kali. Selebihnya dia simak. Ya, karena menyimaknya itu lebih bagus. Nah, daripada dia menyebutkan bacaan sementara dia sudah membacanya. Ya, dia sudah membaca, sudah gugur kewajibannya, sudah dia baca eh, Al-Fatihah itu. Nah, kalau dia berpendapat ya e, tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam, artinya kewajibannya adalah menyimak, maka dia menyimak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya dan uh, mungkin ini pertanyaan atau jawaban yang terakhir dari kajian kita pada kesempatan pagi ini Ustaz dan sebagai kesimpulan silakan Ustaz. Ya, uh, alhamdulillah ikhwani fiddin jami'an uh, pada pagi ini kita telah uh, membahas uh, kabirah yang ke satu wal khamsun ke 53 yaitu dosa menyakiti kaum muslimin dan mencela mereka. Seperti penjelasan yang kita sebutkan tadi ini merupakan salah satu dosa yang besar ya yang dapat um, pelakunya kepada kebinasaan dan uh, adab yang pedih di akhir. Insya Allah ini masih berlanjut pembahasannya pada eh, Selasa yang akan datang insya Allah dan demikian saja lebih dan kurang saya mohon maaf eh, keterlambatan tadi ya eh, dan juga eh, kelebihan waktu yang, yang jadi ya, sekarang ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan faedah ya, kepada kita semua menambah ilmu kita dan uh, eh, menjadikan kita sebagai orang-orang yang yastami'un al-qaul fayattabi'una ahsana yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Fidahullah wa ta'ala atas kawan waktu dan pembahasan ilmiah dari dosa-dosa besar yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi ini. Jazakallah khair wa barakallahu fiik dan kami akan memutuskan koneksi kami dengan antum. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada kesempatan pekan yang akan datang. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian kajian kita pada kesempatan pagi ini dari pembahasan Al-Kabair yang disampaikan secara langsung oleh al Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu taala langsung dari kota Medan dan kami mohon maaf beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Yang sebagian dan sedikit ini semoga bermanfaat dan tentunya menambah wawasan keislaman kita sesuai dengan pemahaman yang benar apa yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama-ulama yang meniti jalan mereka dengan baik dan kita berharap kita berada di barisan mereka dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari.